tidak bisa kita menghitungnya. La suha. Kenikmatan segala macam, termasuk kenikmatan mendapatkan penyakit cobaan adalah kenikmatan yang sangat lezat kita nikmati. Karena Allah janjikan apabila kita bersabar menerima penyakit akan ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi kadang-kadang pemirsa dan juga jamaah di studio sering kita melupakan mensyukuri nikmat Allah SWT atau bahkan agak terlambat mensyukuri nikmat Allah SWT Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang agung, sahabatnya yang mulia, pengikut setianya dan insya Allah termasuk kita pemirsa dan jamaah di studio. Pemirsa yang berbahagia. Di pagi hari ini sungguh sangat berbahagia sekali kita di mimbar Nur Salam di setiap hari Kamis di TVRI yang sangat kita cintai ini dan di pagi hari ini kita akan um, memecahkan masalah sebenarnya gampang betul orang sering menyebut teladan-teladan meneladani Rasulullah sebenarnya apa yang perlu diteladani dari Rasulullah SAW temanya pada pagi hari ini adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah eh, narasumber pagi hari ini jauh nih dari Pekalongan, Kiai Haji Sam'ani Sya'rani, MA. Beliau adalah dosen perguruan tinggi agama Islam negeri Pekalongan dan juga tidak lupa beliau adalah ketua Majlis Cikir Nur Salam Pekalongan. Pekalongan Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nah ibu-ibu pada sehat ini? ya di studio ada majlis taklim, majlis zikir, darussalam yang memang anggota tetap dari pengajian kita. Gimana Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah. Juga ada tim Marawis pimpinan Ibu Mintarojah. Sehat ya? Pukul terus ya. Senang alhamdulillah. Baik pemirsa yang berbahagia, mengawali pengajian kita di pagi hari ini sangatlah indah. Andai kata kita dengarkan Alunan firman-firman Allah pembacaan as Al-Quran Karim yang pada hari ini akan dibacakan oleh Kori kita Ade Abdul Muqid membawakan surat Al-Ahzab ayat 21 dan 22 dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ananda Dik-Dik Ali Akbar. Kami persilakan. Bismillah لقد ولما رأى المؤمنون الأحزاب وتسليما صدق الله العظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu Mereka berkata Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita Dan benarlah Allah dan Rasulnya nya dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dan jamaah di studio, andai kata ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim dibacakan, apalagi dibacakan dengan suara yang sangat indah, dengan makhraj yang bagus, tajwid yang bagus, rasa-rasanya diri ini begitu kecil. Dan andai kata kita pelihara, mengamalkan, mempelajari dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah rasa-rasanya hidup ini tidak akan menjadi susah. Semoga yang membacanya maupun kita yang mendengarkannya mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan juga jamaah eh, di studio yang berbahagia. Pada pagi hari ini sesuai dengan yang kami sampaikan tadi temanya adalah meneladani Rasulullah. Tentu saja sangat pendek kata-kata itu. Tetapi penjabarannya tentu sangat luas. Memerlukan penjabaran yang sangat-sangat teliti. Karena banyak sekali orang sekarang memfigurkan atau mencontoh hal-hal yang kurang baik. Kadang-kadang karena dia kekayaannya berlimpah, dicontoh habis. Kadang-kadang dia kecantikannya, kegantengannya, dicontoh habis. Kadang-kadang kepopulerannya, macam-macam lah. Sebenarnya keteladanan apa yang perlu kita ketahui dari Rasulullah SAW. Nah ini ahlinya uh, Kiai Haji sama Anissa Oroni. Silakan Kiai, nyebarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Para pemirsa TVRI di seluruh tanah air yang saya hormati dan seluruh jamaah dari majelis zikir Darussalam. Darussalam yang hadir di studio yang saya sangat sayangi dan saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk berpikir, untuk mempelajari bagaimana sisi-sisi kehidupan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa bulan ini memasuki bulan Rabiul Awal atau yang sering secara singkat disebut dengan bulan Maulid. Sehingga di mana-mana di seluruh tanah air ini umat Islam mengadakan peringatan yang kadang-kadang bahkan besar sekali yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Mungkin itulah sebabnya Pak Kiai Rifai memberikan tema bagaimana meneladani Rasulullah karena ini adalah bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Tapi sebelum kita berbicara banyak tentang uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah, mungkin sedikit saya ingin meluruskan Pak Kiai. Iya e, di dalam istilah peringatan ada yang mengatakan peringatan Maulud Nabi. Ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi. Ibu-ibu mungkin pernah dengarkan dua istilah itu. Yeah. Ada yang menyebut Maulid, ada yang menyebut Maulud, Maulud. ada juga yang menyebut Muludan. Maulid. Kalau iya. bahasa gampangnya Muludan. Ya, tetapi dalam bahasa Arab ada Maulud, ada maulid. Ini kadang-kadang orang secara umum tidak bisa membedakan mana kira-kira yang benar, apakah peringatan maulud nabi atau peringatan maulid. Nabi. Maulid. Yang satu lut lut mulut, yang satu lit lit ya, maulid. Kalau maulud, maulud itu artinya sesuatu yang dilahirkan. Bayi Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah suci. Maulud itu artinya bayi. Tapi kalau maulid maulid mempunyai dua arti. Hmm. Maulid bisa diartikan tempat kelahiran, bisa hmm. juga diartikan waktu atau hari kelahiran. Makanya kalau orang mengatakan peringatan maulud Nabi. Berarti artinya peringatan bayi Nabi. Hmm. Kira-kira tepat apa enggak ini? <laughs> ya menurut saya kurang tepat ya. Tetapi sering orang mengatakan seperti itu. Maka tentu yang pas, yang tepat adalah peringatan Maulid Nabi. Nah, Maulid dalam konteks seperti itu diartikan hari kelahiran. Karena jangan kaget ibu, Maulid bisa juga berarti apa tadi? Tempat kelahiran. Hmm. Makanya ibu-ibu ini ada yang sudah pernah lihat Masjidil Haram. Di TV lah minimal. <laughs> Kalau yang sudah pernah berangkat haji di Masjidil Haram itu di sampingnya ada tempat rumah kecil yang disebut dengan Maulidun, Maulidun Nabi. Nabi. Nah, itu artinya adalah tempat kelahiran. Tempat kelahiran Nabi, bukan hari kelahiran. Nanti jangan-jangan ibu berangkat haji ke sana lihat ada maulid Nabi tuh di sini ada mauludan ya. <laughs> Bukan itu yang dimaksud ya, itu adalah tempat di mana Rasulullah dilahirkan karena konon konon di di tanah yang dibangun bangunan itulah dulu Rasulullah dilahirkan. Sehingga kalau maulid kita lihat di sana mempunyai arti tempat kelahiran. Kalau maulid disebut di Indonesia yang sering kita adakan adalah peringatan hari, hari lahir. kelahiran. Ya, saya kira ini sudah membudaya sekali Pak termasuk salah satu budaya eh, di dalam agama Islam. Ya kalau di negara kita ada budaya memperingati hari ibu kita Kartini. Nah, di dalam agama Islam ada budaya memperingati eh, hari kelahiran eh, Rasulullah ya. Saya kira kedua-duanya sama-sama berniat untuk menghormati rasa tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah di Indonesia kan kadang-kadang mau kemana mau muludan. Ah, uh, nah. silahkan saja nggak apa-apa uh, orang Indonesia. Maulidan jarang uh, ya. Ah, ya maulidan jarang. Ada juga yang bilang gini, mulutan makan. Eh. Mulut <laughs> peringatan Maulid yang penting makannya. Iya, uh. biasa kadang-kadang istilah itu orang Indonesia sering merubah-rubah lah. Merubah iya. Uh, Ramadan saja jadi Ramalan. <laughs> Iya kan? Ada orang namanya Ramadan dipanggilnya Ramlan. Itu namanya orang Indonesia. Kadang-kadang <laughs> seperti itu. Yang penting paham lah. Paham ya. Oke, e, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Nah, jadi kita mesti harus tahu bahwa Rasulullah itu betul-betul sosok manusia pilihan. Sampai-sampai kenapa Islam sebagai agama yang besar ini dipercayakan kepada Rasulullah. Allah Ya kalau kita tanya kepada santri barangkali jawabannya ringkas saja kenapa sih Islam ini dipercayakan kepada Rasulullah? Ya itu sudah pilihan Allah, sudah hmm. Tentu jawaban itu tidak salah. Tetapi Allah memilih beliau itu tentu dengan berbagai pertimbangan. Coba kita lebih eh, sedikit mengenal atau mencari alasan yang barangkali lebih ilmiah begitu ya, hmm. eh, lebih lebih layak, lebih bagus. Kenapa Rasul ini dipilih sebagai e, seseorang yang dipercaya untuk membawa ajaran Islam. Ibu-ibu sekalian dan seluruh pemirsa TVRI di seluruh tanah air, bahwa kita tahu Rasulullah ini bangsa Arab. Bangsa Arab itu sebetulnya memang mempunyai kelebihan dari sisi dari sisi kalimatnya Arab, Araba di dalam bahasa Arab itu kalau ada istilah yang menggunakan kalimat huruf ain rokba itu mempunyai makna dasar dinamis, bergerak, maju, tidak statis. Jadi bangsa Arab itu pada dasarnya mempunyai watak ingin selalu maju, yeah. bergerak, tidak males, dinamis. Makanya istilah di dalam Arab itu sesuatu yang sering bergerak biasanya diungkapkan dengan Ain Rokba itu. Kalau mobil, salah satu bahasa Arabnya mobil itu juga Arabiah namanya. Karena mobil selalu bergerak. bergerak. Kalau ibu-ibu berangkat haji ada yang tidak bisa toaf, lalu pakai oh. kereta dorong, itu namanya arobah. Oh, arobah. Jadi yang digerak-gerakan, yang didorong selalu maju ke depan itu namanya Arobah. Aroba. Cuma orang Indonesia kupingnya agak salah, hmm. bilangnya gerobak. <laughs> <laughs> Yang bilangnya apa bu? Gerobak ya. Kalau di tempat ibu ada orang yang dorong-dorong buat jualan bakso namanya gerobak. Padahal itu mestinya aroba. aroba. <laughs> Ya itulah namanya bahasa kadang-kadang perubahannya ya. cepat sekali yeah. seperti itu karena telinga kita yang susah untuk mendengar <laughs> secara bagus gitu. Nah, jadi uh, Arab itu orang Arab itu memang punya semangat yang luar biasa. Ya, tentu tidak semua satu dua adalah orang-orang Arab yang pemalas, orang-orang Arab yang bahlul gitu ya, hmm. yang nakal. Tentu pasti ada. Saya berbicara karakteristik secara umum, ya. Kan banyak juga dong orang-orang Arab yang brengsek kayak yang keturunan Abu Jahal kan yeah. gitu. Nah, itu kan tentu brengsek-brengsek kan. Kalau yang orang Arab secara umum apalagi para habaib, ya, ya, keturunan Rasulullah itu ya luar biasa. Nah, jadi Rasulullah itu satu oh. keturunan bangsa Arab yang mempunyai watak dasar semangat dinamis selalu berusaha untuk maju nomaden gitu hmm. itu karakteristik dasar orang Arab yang kedua Rasulullah ini penduduk Mekah jadi Islam ini dimulai dari Mekah karena Mekah ini jalur penghubung antara wilayah timur dan wilayah barat sehingga Islam begitu cepat menyebar ke seluruh dunia karena datangnya di tengah-tengah di pusat keramaian Eh, Mekah ini kita tahu pusat Hijaz ya. Yeah. Di situ lalu lintas perdagangan semua lewat situ. Di mana satu tempat itu menjadi lalu lintas perdagangan pasti di situ ramai. Ramai. Dan semua informasi yang muncul di situ itu pasti akan cepat menyebar. menyebar. Makanya kalau ada orang kok muncul dari Jakarta pasti cepat dikenal. Tapi kalau muncul dari Pekalongan kayak saya, <laughs> ini agak agak susah, <laughs> agak-agak lama gitu karena karena informasinya itu informasinya itu uh, lama kalau muncul dari daerah yang berada di pelosok. Tapi kalau di pusat kota, pusat keramaian ini muncul. Karena itulah Islam cepat menyebar karena muncul dari satu tempat yang menjadi jalur penghubung antara wilayah timur dan wilayah barat. Nah, Rasulullah itu orang Arab, penduduk Mekah, ya. Kemudian Rasulullah ini keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah uh, suku yang betul-betul sangat terhormat uh, di bangsa Arab. Uh, sehingga beliau dipilih uh, sebagai salah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti masih agak panjang yeah. keterangannya. Jadi saya baru sampaikan tiga bangsa Arab uh, lalu apa tadi? penduduk Makkah, suku Quraisy. Nanti masih ada faktor satu lagi yang memperkuat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik eh, pemirsa dan jemaah sekalian di studio Sudah jelas bahwasanya bangsa Quraisy itu artinya bangsa ningrat Baiklah eh, pemirsa dan jemaah sekalian Untuk supaya nggak terlalu tegang nih Kelihatannya pada serius betulnya Ya harus serius memang eh, Mari kita dengarkan Marawis Pimpinan Ibu Bintaroja Baik pemirsa dan juga jamaah di studio setelah kita mendengarkan tadi yang begitu semangat, indah, bergerak kita di pagi hari ini. Seperti bal Arab bergerak sesuai juga ke depan. Cocok. Aroba. Bukan gerobak ya. Aroba. Nah, mari kita teruskan. Tadi sudah sampai ke bangsa Quraisy. Jadi Nabi betul-betul dipilih dan kemudian tadi ada tempat yang namanya di Bakah itu ya di di Gadum Karomah itu memang tempat pasar di mana eh, komunikasi pada saat itu sistem komunikasi hanya dari mulut ke mulut dan keramaian ya, tidak ada sistem elektronik dan sebagainya belum ada. Dan alhamdulillah dengan sistem perdagangan yang menyebar ke seluruh dunia pada saat itu eh, gampang untuk untuk di, eh, dilaksanakan penyebaran agama. Baik eh, Kiai, silakan diteruskan setelahnya beliau eh, pilihan Allah karena dia dipilih dari bangsa Quraisy. Nah, selanjutnya Kiai. Hmm, baik uh, para pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia dan ibu-ibu dari Majelis Zikir Darussalam yang hadir di sedia ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah ini betul-betul sosok yang didukung oleh berbagai potensi yang menyebabkan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dipercayakan membawa Islam ini. Di samping beliau bangsa Arab kemudian penduduk Makkah, kemudian beliau dari keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada saat itu adalah suku yang sangat terhormat, suku yang luar biasa, yang punya wibawa yang tinggi. Sehingga apa yang muncul dari suku Quraisy itu selalu didengar oleh orang. Tetapi suku Quraisy ini mempunyai dua keluarga. Ada yang disebut dengan Bani e, Hashim, ada yang disebut dengan Bani Umayyah. Nah, kedua keluarga ini meskipun sama-sama keturunan, akan katakan sama-sama suku Quraisy, tetapi mempunyai karakter watak yang berbeda. Kalau Bani Umayyah itu orangnya sombong-sombong. Ada nggak Bu yang sombong? Ya, nggak ada ya, berarti nggak ada keturunan Umayyah. Sombong-sombong, suka marah. Bahasa orang sekarang itu ngamuk, mudah ngamuk, mudah marah, senang bertengkar, suka nantang-nantang berkelahi tapi dia kalahan. Hmm. Tahu ya. kalahan? Kalahan kalah terus. Ya kalah terus. <laughs> kalau nantang berantem tapi kalau diajak berantem tuh kalah. Tapi orangnya sombong-sombong, angkuh. Tapi kalau Bani Hashim itu orangnya santun-santun, bijak, pinter-pinter, piawe-piawe, sopan sekali. Orangnya baik-baik. Nah, karena itu Rasulullah itu salah satu dari suku Kores yang diambil dari keluarga Bani Hashim. Jadi betapa luar biasa sejak dari keluarga semua unsur yang ada pada diri Rasul itu betul-betul dibentuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ini lalu dipercaya untuk menyampaikan ajaran Islam, membawa Islam dan dalam waktu yang sangat singkat Islam tersebar ke seantero dunia. Iya. Ibu-ibu sekalian, uh, kemudian para pakar ini mengamati bahwa betapa Rasulullah itu sosok figur yang lengkap. Kalau kita membaca karya seorang ulama ya pemikir yang diakui dalam dunia tafsir, ada namanya uh, Abbas Al-Aqad itu uh, pernah mengklasifikasikan bahwa manusia itu ada beberapa tipe. Ada pemikir, ada yang pekerja, ada yang seniman, ya, ada yang ahli ibadah. Biasanya kalau yang pemikir itu kerjaan di lapangannya nggak bagus. Hmm. Ya karena dia kerjaannya spesialisasi mikir. mikir. Hmm. Yang ngerjakan orang hmm. lain. Ya, dia setelah mikir perintah. Ya, pemerintah itu kan suka memerintah ada yang di lapangan bagus, tapi kalau disuruh membuat konsep nggak bisa. Hmm. Itu namanya pekerjaan lapangannya bagus tapi konsepnya nggak ada. Jadi dia hanya menjalankan apa yang eh, sudah dikonsepkan oleh orang. Ada yang bukan pemikir, bukan tipe pekerja, tapi dia punya gaya seni yang luar biasa. Sukanya marawis. Enggak, <laughs> ini cuma bercanda. ya, dengan berbagai macam seni dia suka. Tapi seni itu juga luar biasa. Ada juga yang bukan pemikir, bukan tipe pekerja, tapi dia selalu mengabdi kepada Allah. Yang dikeluti setiap hari selalu beribadah, banyak berzikir, banyak sholat, banyak puasa, tetapi tidak banyak bekerja. Nah, sosok Rasulullah itu komplit. Hmm. Semua tipe empat itu tadi ada pada diri Rasul. Beliau ya pemikir, sehingga banyak ide-idenya, banyak karyanya Beliau juga tipe pekerja keras, tidak tipe pemalas. Beliau juga seniman. Beliau juga tentu tidak kita ragukan lagi seorang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau sholat malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Eh, kalau kaki saya juga bengkak tapi keseleo. <laughs> Bukan karena rajin ibadah kan gitu. Nah, itulah Rasulullah luar biasa. Makanya tadi di dalam ayat dibacakan Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul pada diri Rasul itu ada contoh-contoh yang luar biasa. Mungkin kalau kita bahas satu persatu bagaimana eh, akhlak-akhlak Rasulullah yang patut kita contoh ya nampaknya kita sebagai manusia biasa ini sangat susah sekali untuk meniru persis seperti beliau. Tetapi setidaknya tetap harus berusaha. Iya. Ya tidak bisa meniru secara keseluruhan minimal sebagianlah. Tapi usaha itu tetap e, harus ada. Baik itu dalam konteks hubungannya dengan sesama manusia, konteks hubungannya dengan bahkan kepada e, binatang, hmm. kepada lingkungan, kepada sesama umat Islam, bahkan kepada non-muslim. Ya. Semuanya Rasulullah mempunyai akhlak yang e, sangat luar biasa yang patut e, kita contoh. Kalau ibu-ibu Marawes ini barangkali juga ada yang sering e, membaca kalau di dalam tradisi di kampung saya itu ada e, yang dibaca Maulid Al-Barzanji. Al-Barzanji ya. Pernah dengar Al-Barzanji? Iya. E, tapi orang Jakarta mungkin susah bilangnya berjanji. Hmm. Aku berjanji. <laughs> Barzanji ya Barzanji. Itu di sana disebutkan beberapa sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati alhi bi siratin sariyah. Rasulullah itu apa namanya? syadidal haya. Meskipun beliau itu seorang tokoh besar, tapi di satu sisi beliau pemalu. Nah, kalau kita kan bukan pemalu, tapi malu-maluin. <laughs> Rasulullah meskipun artinya apalagi kalau hal-hal yang sedikit kurang bagus saja, ya beliau tentu sangat anti apalagi beliau hmm. uh, Rasul ya, beliau sudah maksum. tawadhu. Tawadhu itu tahu ya tawadhu. ia merendahkan diri, tidak sombong, hmm. tidak angkuh. Uh, karena kalau kita ini sudah kejangkit penyakit sombong itu susah semua. Ya. Orang sombong itu nggak bisa masuk surga. Ya. Ya bagaimana masuk surga? Yang sudah di sana saja suruh keluar. Percaya nggak? <laughs> Percaya nggak bu? Siapa? Siapa? Siapa? Eh. Iblis kan? Eh. Iblis itu kenapa diusir dari surga? Dari surga karena dia sombong. sombong. bukan karena tidak bukan karena tidak percaya kepada Allah. Dia sudah di surga kok pasti percaya dong. Iya. Tapi kenapa diusir? aba wastakbara wa kana minal ini ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kenapa kamu tidak mau apa hormat kepada Adam ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin han saya ini lebih bagus daripada Adam engkau ciptakan aku dari api engkau ciptakan Adam dari masa tanah suruh sujud sama eh, ah. api suruh sujud sama tanah sorry lah ya Wah, ini betapa kesombongannya kita ini sedikit-sedikit kalau sudah ada posisi ada jabatan aja aduh hmm. sudah jadi pejabat itu maunya wah seakan-akan dunia ini sudah udah, uh, udah milik, eh, milik dia sendiri hmm. udah udah udah lupa lah sama rakyatnya malah semboyannya Jawa Barat Jawa Timur hmm. rakyatnya melarat pejabatnya makmur <laughs> ini kan repot repot mhm. sekali betapa wah, rakyat yang harus menghormati kepada dia kan yeah. padahal dia dipilih oleh rakyat hmm. makanya itu ada anekdot itu bedanya pilkabi sama pilkada itu ya ada itu bu bedanya tahu tahu bedanya pilkada sama pilkabi kalau pilkada itu kalau udah jadi lupa kalau pilkabi kalau lupa jadi <laughs> ini anekdot <laughs> dan dan dan dan Nasrud gimana ini Rasulullah ini untuk oh ya kegiatan hari-harinya ya. keteladanan ibadahnya keteladanan Rasulullah kita tidak meragukan lagi tidak meragukan iya. lagi artinya Rasulullah ini sudah betul-betul jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau Rasulullah ini suri tauladan yang tiada tandingannya sehingga di dalam sejarah ah, dunia ilmu ah, ilmiah aja ada penulis buku 100 pemimpin dunia yang terhebat itu padahal penulisnya bukan seorang muslim hmm. tetapi dia menempatkan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai pemimpin yang paling sukses paling berhasil nomor paling satu berpengaruh. paling berpengaruh di seluruh dunia Luar biasa ya jadi itu sudah merupakan bukti oke okay. ya, okay. masih Ya gimana Kiai, teruskan Kiai. Oke, jadi kalau kita urai satu persatu tentu tidak ada habisnya ya, karena enggak, enggak bisa habis. apa Rasulullah itu lengkap lah ya. Artinya meskipun beliau ini sebagai Rasul, tokoh agama sekaligus tokoh negara. Karena waktu itu Rasulullah ini juga e, memimpin negara. negara ya. Jadi mungkin kalau sekarang ya kiai ya presiden itu kan jarang untuk nyarinya ya. Hmm. Kalau kiai biasanya ya nggak begitu tahu tentang tentang kenegaraan. Hmm. Kalau eh, iya, tokoh praktisi apa politisi pemimpin negara ya biasanya tidak begitu mendalami tentang eh, keagamaan. Tapi Rasulullah ini sosok yang lengkap, yang luar ya. biasa, ya, komplit, biasa, komplit sekali gitu. Ya beliau juga seorang pedagang yang luar biasa ya. Oh iya. Oh pendatang eh, yang lebih dan di dalam dagang Rasulullah itu harus diteladani juga. Iya. Karena nah, ini yang juga sering terjadi di pedagang-pedagang kita itu kalau berdagang kadang-kadang tidak jujur. Belum ada yang nawar, katanya sudah ditawar. <laughs> iya kan? Ini contoh kecil saja, mohon maaf misalkan orang dagang apalah ayam atau dagang apa. Berapa Pak? Ini harganya ini harganya 40 ribu Boleh nggak 30 ribu Tadi aja udah ada yang nawar 35 kok Nah, padahal belum ada yang nawar. <laughs> ada nggak bu yang kayak gitu? Mana orangnya? Oh nggak datang ya, kirain datang. Nah, <laughs> jadi luar biasa dalam segala sektor pak gitu. Tapi ketahuan juga akhirnya setelahnya udah dibeli duitnya ditepok-tepokin ke dagangannya penglaris, penglaris, penglaris. <laughs> Nah, ketahuan penglaris kan artinya baru laku. Baru. Gitu. Baik eh, Kiai, eh, barangkali ada eh, jamaah yang mau bertanya silahkan temanya adalah meneladani Rasulullah SAW. Silakan dari Marawis juga boleh di sini, sini silakan. Mana dulu ya? Misalnya. Namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hasibah dari Negeri Salim dari Salam Tadi Ustadz menyatak, uh, eh, mengatakan uh, Rasulullah syadidul haya. Artinya Rasulullah pemalu ya Ustadz. Tapi Ustaz belum menerangkan uh, eh, tentang cerita tentang malunya Rasulullah. Nyikanlah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Langsung aja. Syadidul hayat. Ya, artinya begini terutama dalam hal-hal yang yang yang kurang bagus gitu. Kita ini eh, ada sesuatu itu yang bisa saja tidak tidak berdosa, tetapi tidak etis kan begitu. Jadi jangan jangan terbalik ya, jangan salah paham. Malu yang yang apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah bukan malu dalam hal-hal yang yang baik. Kalau kita ini kadang-kadang malah terbalik. Kalau melakukan hal-hal yang baik malah malu. Ayo ikut ngaji. Ah enggak ah, saya malu enggak pernah ngaji kok. Ayo. -hmm. hmm. Ayo sholat jamaah saya malu kok e, enggak enggak apa enggak pernah sholat jamaah ke masjid. Eh ini salah. Justru malu yang harus kita budayakan itu adalah malu yang berkaitan dengan hal-hal yang yang negatif. Tentu landasan utama kita adalah takut kepada Allah, ya. Tentu harus itu, bukan jangan sampai kita tidak melakukan hal maksiat itu hanya karena malu. Itu juga salah. Tetapi budaya malu dalam konteks hal-hal yang sifatnya negatif ini juga harus dikembangkan, harus dipertahankan. Mohon maaf Ibu. Kadang-kadang ada satu keluarga ini sekarang karena pengaruh budaya barangkali ya nonton film porno saja nggak malu hmm. bapak ibu anak kumpul jadi satu ada film yang porno itu nggak nggak malu sudah hmm. paling-paling ibunya aja bilang ih film kok gituan ya film kok kayak gitu ya film. tapi nggak dimatikan hmm. anak ini cuek saja eh, ini namanya salah satu budaya malu yang perlu yang perlu dipertahankan yang itu sudah sudah hilang. Jadi hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kurang bagus itu mestinya ya harus tetap dipertahankan kita itu harus punya rasa malu. Tetapi berbeda ya ketika misalkan ini dalam majelis taklim seperti ini, ibu mau tanya kok malu? Ini malu yang tidak pada tempatnya. Makanya ayo ayo tanya tanya. <laughs> ya nggak apa-apa gitu. Tapi tingkatan malunya Rasulullah itu bukan secara negatif yang sangat uh, jauh ya seperti kita gitu ya beliau mungkin eh, terlambat sedikit bangun sedikit aja gitu ya malu gitu ya atau barangkali eh, kira-kira Ya memang ada Rasulullah itu punya kekhususan-kekhususan oh. tersendiri lah. Yeah. Jadi ada beberapa hal yang bagi Rasulullah itu tidak patut atau tidak boleh, tapi bagi kita boleh. Atau sebaliknya, bagi Rasulullah boleh, bagi umatnya tidak boleh. Contoh misalkan kalau kita kan Eh, nggak e, bangun malam nggak apa-apa kan e, tapi kalau Rasulullah kan harus setiap malam harus sholat malam kalau ibu-ibu kalau malam bangun nggak bangun bangun, ngapain pipis kencing kan paling-paling <laughs> nah ini artinya ada kehususan-kehususan yang yang lain ya Uh, mohon maaf tapi jangan marah Bu ya Ini hanya contoh saja artinya Kalau Rasulullah punya kehususan menikah lebih dari empat Kalau kalau kalau kita kan Pak Kiai Rifai ini kan nggak nggak nggak sampai empat <laughs> saya bilang nggak sampai empat bu dan itu belum tentu lebih dari satu <laughs> satu aja nggak bisa habis <laughs> nggak bisa habis eh, baik ya ibu paham bu ya eh, silakan dari sini bu Dewi silakan yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Ibu Maisara dari Majlis Taklim Darussalam, Kandang Permai. Saya mau nanya suri tauladan Rasulullah SAW uh, eh, dari dari Ul Azmi maaf Ustaz di tema apa di Ul Azmi? Uh. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Yeah. Jadi di antara para rasul itu ada rasul-rasul yang dikelompokkan dalam istilah ulul azmi ya. Ada lima lima rasul yaitu siapa Bu? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Isa Nuh. Nuh. Ya. Jadi itulah lima nama-nama dari para rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi. Mungkin masih ada ya? yang lain? Udah? Masih ada Maksud lagi? Ulul azmi sendiri, Ustaz. Ulul azmi sendiri? Ya. Jadi diterangkan lagi Ustaz ulul azmi itu. Mm Makna ulul azmi itu sendiri. Jadi mereka itu mempunyai tingkat Eh, keistimewaan tersendiri Keistimewaan yang luar biasa, tingkat kesabaran yang luar biasa. Ya tentu bukan berarti eh, rasul-rasul uh, yang lain tidak uh, tidak sabar gitu. Tapi memang diakui mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Ya, Abu ya. Ada pilihan lagi. Baik eh, pemirsa TVRI dimanapun anda berada, sangat luas penjabarannya. Namun begitu luasnya pun belum belum bisa diceritakan secara luas lagi karena panjang betul e, mengenai Rasulullah SAW. Baiklah untuk e, ketenangan kejiwaan kita di dalam pengajian ini, mari kita persilakan e, tim Marawis kembali untuk e, pemirsa yang berbahagia. Semangat kembali kita dengan pembacaan yang luar biasa dari tim Marawis kita memang Marawis ini bikin semangat ya maju terus baik eh, kita lanjutkan pengajian kita di pagi hari ini di hari Kamis yang sangat indah ini dengan tema meneladani Rasulullah SAW baik eh, kita lanjutkan barangkali ada Ustadz Nasrud ada yang mau ditanyakan silakan uh, <clears throat> begini Pak Yai yang pertama pertanyaan saya kaitannya dengan dipilihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang mengemban amanat syariat Islam oleh Allah sendiri. Ini dalam ilmu kalam ada diceritakan, eh, di sini dijelaskan bahwa penciptaan makhluk yang pertama sekali itu adalah Nur Muhammad, hmm. cahaya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan tetapi pada prosesnya penciptaan manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari Nabi Adam itulah Nur Muhammad dititipkan yang lalu kemudian turun kepada nabi-nabi yang men menjadi keturunan dari Nabi Adam sehingga sampai kepada uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti silsilah sambungan uh, dari satu nabi utamanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai ke Nabi Adam Alaihissalam ini ini selalu bersambung dan uh, kalau boleh saya bertanya uh, di antara nabi-nabi itu antara lain e, siapa saja yang masuk dalam silsilah e, keturunan sehingga sampai menurunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Kemudian yang keduanya pertanyaan kedua kami e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu bangsa Arab uh, negara ataupun uh, ya di, di di tanah Arab itu dikenali dengan istilah uh, zaman jahiliyah, zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Padahal uh, seperti mana kita tahu dalam sejarah bahwa pada masa itu zaman bahkan sebelum kelahiran Rasulullah di tanah Arab itu sudah banyak orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter. Bahkan seperti misalnya bangsa Arab itu sendiri terkenal dengan Eh, pencapaian karya-karya sastranya yang begitu tinggi, yang begitu hebat. Itu banyak-banyak tokoh sastra di sana. Akan tetapi kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Begitu Oke, yang saya tanyakan. Hmm. Terima kasih. Ya, ya. Silakan Kiai. uh, <clears throat> para pemirsa yang budiman dan ibu-ibu sekalian, ada dua pertanyaan. Satu, siapa nabi-nabi yang masuk dalam uh, silsilah Rasulullah saw Alaihi Wasallam sampai kepada uh, Nabi Adam. Wah ini harus menyebutkan banyak nama ini. Coba nanti uh, kita kita sebutkan kira-kira ada berapa beberapa nabi yang masuk ya. Uh, mungkin ada ibu-ibu yang bisa membantu. Pertama Rasulullah itu adalah Muhammad bin bin Abdullah, Abdullah bin Abdul, mutalib Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin <laughs> Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Kusai. Kusai bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah. Murrah bin Kaab. Kaab bin Luayi, Luayi bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin An-Nadhar. An-Nadhar bin Kinana. Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Ya ada Musa Huzaimah, ada salah satu dari silsilah Huzail Kinanah bin Huzaimah bin Ilyas eh, bin Mudrikah dulu lalu bin Ilyas. Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim bin Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Saruh, Saruh bin Rahu, Rahu bin Falah, Falah bin Hud, Hud bin Shalah, Shalah bin Shalah bin hmm. hmm? <laughs> Arfasyad, Arfasyad bin Nuh eh bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lama, Lama bin Matusyiah, Matusyiah bin Idris, Idris bin Aliyat, Aliyat bin Mahlail, Mahlail bin Kinan, Kinan bin Anusi, Anusi bin Shesh, Shesh bin Adam alaihi salam. Waduh, berapa itu nabi yang masuk tuh? 100 lebih. ya. Ada tadi Hud, Hud. ada Nuh, ada Ismail Ibrahim. Ibrahim. Mungkin saya ulangi satu-satu. Coba Ibu tak catat yang kebetulan dikenal sebagai uh, rasul. Uh, saya juga bisa lupa ini karena banyak sekali. <laughs> Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Fihr bin Malik bin Al Nawar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin iya. Mubar, bin Nizar, bin Maat, bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin eh, Nahur, bin Saruh, bin Rahu, bin Falakh, bin Hud, bin Shalah, bin Arfashad, bin uh, Sam, bin Nuh, bin Sam, bin Nuh, lalu bin Lama, bin Matushiah bin Idris, iya. bin Aliyat bin Mahlail, bin Kinan, bin Anusi bin Syes bin Adam alaihi tujuh. Berarti ada Ismail, Ibrahim, Nuh, Hud, Idris, Adam. Itulah beberapa nabi yang bersilsilah langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E, satu lagi zaman jahiliyah tadi yang dimaksud adalah bukan biasa diartikan kebodohan. Sebetulnya ini juga ada kesalahan istilah Sebetulnya yang dimaksud dengan zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan tapi zaman sebelum datangnya Islam. Kurang dari 150 tahun. Jadi 150 tahun sebelum Islam datang itu namanya al-asru al-jahili. Setelah itu namanya al-asru al Islam. Baik eh, Kiai, eh, rupanya pemirsa dan eh, jamaah sekalian di studio waktu juga ya. Gak kerasa nih ngaji satu jam nih ya. Luar biasa enak betul kalau ngaji ini ya. Ada nggak yang keberasa berasa lama? Gak ada ya, pemirsa apalagi di rumah sembari ngopi segala macam ya Baik pemirsa, eh, kita dengarkan kesimpulan dari Kiai Haji Sam'ani Sya'roni di pagi hari ini mengenai meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian eh, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik seluruh pemirsa yang budiman dan para ibu jamaah majelis dikir Darussalam dari pembicaraan tadi bisa kita simpulkan bahwa betapa di dalam diri Rasulullah mempunyai uswatun hasanah karena beliau adalah betul-betul makhluk pilihan mulai dari keturunannya, keluarganya sampai sifat-sifatnya yang memang betul-betul dididik oleh Rasulullah eh, Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga pernah mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi bahwa Allah yang telah mendidik langsung diriku sehingga hasilnya sangat luar biasa Dia sangat berakhlakul karimah oleh karena itu sebagai umatnya tentu kita harus mempelajari sifat-sifat dan akhlak Rasulullah yang begitu luar biasa yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menaladani beliau untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan sebagai uswatun hasanah semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin saya kira itu yang bisa saya sampaikan mari kita bersama-sama tutup acara ini dengan memanjatkan doa kepada Allah taala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والاستقامة في الطاعة والعبادة وإنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم يا محاول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال والأفعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عليه. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.